Tapi berikutnya halaman 15 ada tanwin salahnya hamzah wasl. Baik hamzah wasl itu di fi'il ataupun di nam ism ataupun di lam ta'rif situ. Nah, jadi semuanya ditambahin nun kasrah ahadunillah قل هو الله أحد الله الصمد يعني قل هو الله أحد الله الصمد نعم diulang sekali lagi قل هو الله أحد الله الصمد طيب واصل إلى ربك يومئذ Nah, kali tekan di situ tulang. Enam. Sawa anil. Diulang sekali lagi. اطمأن mustamir Masuk berikutnya pada halaman 16 Contohnya banyak sekali di situ Bisa dilihat sendiri Hi hu Kalau berhenti dua harakat Illahu ya. Illahu Salamun hi Salamun hi Alam. mustamir Tamam Tamam Ilaika طيب وقالوا Tulang sekali lagi waqalu mat nam jais. Ewa. Wasil. Baik, ya, masuk berikutnya. <clears throat> Jadi pernah ya Ustaz Abdul Rahim cerita di Jombang ketika disuruh membaca alif lam mim bacanya apa? Alahma. <laughs> Bagaimana alahma? Bukan alama juga bukan alama, bukan alahma. Disuruh baca alif lam mim dibaca alama. Nah. Atau ain si kau dibaca asako. Ngasako dewi ya nah. <laughs> Ngasako dewe. Nah. Ini kifi Kenapa dibaca demikian? Ya sudah dari soalnya memang begitu. Nah, dari soalnya begitu dibaca yang hayun tohro dibaca seperti mat tabi'i ha ya to ha ro Sedangkan yang lainnya enam Nah kalau asal hukum dibaca lengkap kecuali nanti ain boleh dibaca empat harokat, yang lainnya dibaca enam harokat. nah Taib Tosim Mim Demikian Dan contoh aja Kafha ya ain sad ya. dulu ai jangan diikhfakan. ka ya ain ifanya tebal ain sod kalau kalah kubra terakhirnya dal nah diulang sekali ya lagi sama-sama Ainnya boleh empat atau enam jalur syatibiyah Tosin Demikian Tosin Nah Kof Demikian Kof Kemudian Nun Demikian Nun Ingat jangan sampai Nun Karena saya tidak manggil kamu Jangan bilang Nun Nah يعني نون نون جميعا نون طيب صاد صاد حميد ياسين ياسين ألف لام ميم را ألف لام ميم را belajar terus. Nah. Kemudian yang halaman 20, halaman 18 19 Allah lihat pada ahkam ra. Nah. Halaman 20 Nisra, kemudian Al-Qitr, nudur kemudian Yasr, Asr, Yatnam, Har, kemudian Al-Jawar, Fa'asri, boleh dibaca dua bacaan. Boleh tebal, boleh tipis kecuali nanti Misr lebih bagus apa? Lebih bagus tebal karena lihat aslinya adalah fathah. Sedangkan yang lainnya karena aslinya kasroh. Maka lebih bagus apa? Tipis. Nah, karena aslinya kasroh. Ya, khusus misal lebih baik tebal. Masuk berikutnya halaman 21. Dimulainya dengan Ibda bil kasr ma'a ibdal hamzah ya. Jadi ganti hamzah dengan ya. Iti, dengan Iti. Nah, iti jadi iti dengan iti. Ituni dengan Ituni. Baik, sama-sama bawahnya mulai. Ituni Baik. masih belum lengkap, tapi karena kita membuat contoh dan ayatnya nggak cukup di sini sehingga cukup di situ. Bawahnya mulai kalau nggak kuat lihat di situ. Salahnya apa? Panjang. Kalau panjang berhenti aja sudah. Itu nih kan? Itu nih طيب تمام فلما كلمه bawahnya Alhamdulillah contohnya banyak sekali situ bisa lihat sendiri nanti. Halaman berdua. Ra'yah harus dibaca tebal kalau dahulu oleh hamzah wasol Baik. Nah, sebelum sebelumnya dhammah atau kasrah. irujiu ya. Bal, irujiu ya. dan ir tapi iru. Iru. Nah, irujiu Baik. Tamam. Tebal Rabbirji'un Demikian Rabbirji'un Bawahnya نعم وكان في معزل يا بني اركب معنا Waktunya sangat mepet ini, tidak bisa membetulkan. في معزن يا بني اركم معنا sama-sama wakana demikian wakana diulang wakana diulang ya halaman 23 kalau huruf ketiga dommah mulailah dengan dommah. Kalau huruf ketiga fathah atau kasroh mulailah dengan kasroh. Nah, dommah, dommah, fathah, kasroh, kasroh. Nah, hafal enggak? dommah, dhammah, fathah, kasroh, kasroh. Dommah mulai dengan dommah, fathah, kasroh dimulai dengan apa? Nah, dommah, dommah, fathah, kasroh, kasroh. Nah, طيب ادخل دميان ادخل اذهب اذهب طيب bawahnya اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا karena ada anak-anak yang baca dengan uqra itu lihat ada domahnya itu nah ya nah jadi anak-anak yang baca demikian jadi kalau huruf ketiga domah domah domah fathah kasrah kasrah nah. Tapi bawahnya mulai Ayo والموعظة الحسنة استمر bawahnya langsung bawahnya ini anak-anak suruh ikut pelajaran mah lari nah, anak kecil susah diatur nggak ada pengawasnya sudah hari refreshing hari ini nggak tahu kemana anak kecil sekarang ini nah. yang jelas setelah asar suruh ngapal hadis lagi nanti hadis tapi halaman 24 sekarang yang harus dimulai dengan kasrah semuanya dimulai dengan kasrah Nam ismu dengan Isnatai diulang Isnatai asyrata asbaqal umama Baik mulai Dan saya bilangi harus dimulai dengan kasrah semuanya karena aslinya madho yamdi imdi imdi imdiya imdiyu jadi imdu nah kasrah semuanya diulang sekali lagi Baik, wasil. Tadi apa? Bana ya bni ibni. Bana ya bni fi'il amarnya ibni, kemudian ibni, ibni, ibniya, ibniyu, ibni, ibniya, ibniyu. Jadi ibnu. Nah, berikutnya Duh, waktunya habis Yang jelas pada halaman 25 hati-hati di sini jangan sampai dibaca idgham. Ketemu dengan ta wa zai wa dal wa sin wa jim wa sad il tamsi. jelas wa il zagat il dakhalu. Demikian juga pada dal pada halaman 66 ini juga harus dibaca jelas. Walaupun bertemu dengan dot atau dha atau jim. Laqad ja'akum. Laqad zalama. Nah, faqad dhalla. Semuanya semua dibaca jelas. Ini juga halaman berapa tujuh. Halaman berapa tujuh, semua dibaca jelas taknya. Namun kalau ada sa, tentunya tidak terlalu nampak karena langsung mengikuti sa. Kazabat samudu. Kazabat samudu. Ayahnya dengan idgham kadzdzabas kadzdzabas samud idgham. Kalau ini kazzabat samud. Dan hasirat suduruhum nampak di situ. Wajabat junubuha nampak juga. Ambatat sab'a nampak juga. Nam hurrimat zuhuruhuma. Nah, ini nampak semuanya di sini taknya. Hamasnya nampak. Kemudian halaman 28 yang harus dibaca idgham. Harus baca idgham tak kadang ta waddat ta'ifah nah kemudian tak ketemu dal hakata yasal dirraji nah ini meraja ah, pada tajwid halaman 29 kalau berhenti dibaca dua harakat dan tidak tidak secara mutlak tidak secara mutlak sila boleh salah sil, boleh salah sila kalau berhenti Nah, sila atau salah salasil kalau terus salah salasila wa aghlala. Nah. Tema berikutnya halaman 30 Islam sekarang. La ta'manna ya. La ta'manna. Jadi asli kemudian maju kemudian kasih lagi. La ta'manna. biru atau rom raum la ta'manna ya. la ta'manna aslinya la manuna tapi tinggal sepertiga la ta'manna la ta'manna manuna la ta'manna manna nunya sepertiga aja la ta'manna Habis waktunya. Nah. Kemudian halaman 31 baca imalah seperti sate, tempe, onde-onde. Nah, ini banyak alhamdulillah. Ini majareha, majareha. Kita ucapkan sate, onde-onde sama nam tempe. Nah, majareha, Majareha. Imalah sesuanya dengan terkik. Tidak boleh roknya dibaca tebal. Majriha, ya. Kan? Majriha. Tipis, tipis roknya. Majriha. Majriha. ya intahina. Sah? intahina Kalau ada pertanyaan sekitar 5 menit. Halo, halo. alam dalam praktek mungkin teori bisa tapi prakteknya yang jelas to na taraf lisan bisa juga al tapi yang jelas di situ mana jadi sisian nah jadi sisian Walau anu sahal amin prakteknya mungkin bisa beda definisi tapi prakteknya nanti sama nah artinya sama Kemudian tentang lingkaran itu ada memang ada perbedaan ada yang bulat, bulat ada yang agak lonjong. Seperti salah sila itu agak enam sedikit lonjong. Nah. Dalam model pendidikan sekolah dasar yang berjenjang 6 tahun sampai kelas berapa idealnya buku tamhid kalau tadi sebanyak 5 juta harus diselesaikan. Kalau bisa selesai nah, sekolah dasar Hasan ah, sebenarnya tidak dia sendiri diajarkan dalam tempo satu bulan ada sebagian satu bulan bisa baca nah, sudah banyak yang bilang bahkan ada beberapa orang yang ngasih hadiah sama saya nah, yang sangat gembiranya pernah dikasih hadiah kopiah nah, kasih hadiah kopiah kemudian saya jemur diambil orang Yaman <laughs> kembali dari Yaman menuju Yaman tapi kopiahnya kopiah Indonesia nah, dari Saudi Arabia nah, kopiah Indonesia belinya di Saudi Arabia. Nah, nah jadi putar saja. Mana orang Indonesia banyak yang beli wajan di Saudi. Ini wajan Saudi buatan Indonesia sebenarnya. Nah. Berkaitan dengan nomor satu di atas, apakah anak-anak kelas satu sampai 3 diharuskan menghafal sifat-sifat huruf, makhluk huruf? Yang jelas kalau sudah bisa membaca dengan baik dikenalkan tajwid, sudah menghafalkan. Nah, kalau sudah bisa baca dengan lancar dikenalkan tajwid. Kalau belum bisa baca jangan diajari tajwid. Nah, keberatan nanti. eh di akhir bacaan yang jelas kalau di rokalah suara itu menyambung suaranya terus menyambung nah menyambung nah kona juga pantulannya tidak terlalu kuat sebagaimana min khalaqo. Pantulannya lebih kuat. Kalau sukro suaranya menyambung, pantulannya tentunya tidak sekuat kalau kalah kubro. Nah, khalaqona dengan min khalaqo atau nam al lebih-lebih lagi Itu harus beda antara ko, kholako. Bukan kholako, kholakona beda. Kholakona nah, beda sedikit. Akrab ilal fatah Baik. Bagaimana? Dhamma. Nah, lebih enak lagi kutubung lebih enak lagi ya enggak karena sebelumnya domah sudah ditolong sebelumnya domah kutubung qayyimah sudah lebih enak lagi karena sebelumnya domah nah Pak Syafawi jelas saya saya katakan jumhur qurra nah jadi membaca dengan tertutup. Memang banyak yang membaca dengan terbuka. Surai, Sudais, Misai Rasid, Misawi. Nah, jadi banyak sekali. Karena waktu itu nah, Ma'ar bin Sayyid bin Uthman menjadi nah, pimpinan tertinggi sehingga banyak membawa madu. Bahkan kemarin kita di Yaman ketika saya nah, ajarkan dengan tertutup ini banyak protes ini Abu Hasim membawa madhab baru bawa madhab baru saya tunjukkan nih bukti-bukti nah dari teman-teman juga yang dari Aljazair dan sebagainya nah bahwa sebenarnya tidak ada sama sekali nah, ikhfa syahwi dengan terbuka nah ini adalah perkara yang baru bahkan dari definisinya juga berbeda-beda ada yang mengatakan nah warakoh nah warakoh sekali nah, sekali Nah, ada yang sebesar ujung apa pulpen dan lain sebagainya berbeda-beda. Bahkan orang Yaman biasa. Nah, mimbadi jadi mimbadi, mimbadi ada yang begitu juga. Nah, berbeda-beda. Takalluf keberatan. Nah. melihat kira sorry misalnya tertutup. Nah, Abdul Basit juga demikian tertutup. Atau Nah, yang terkenal Sayyid Mutawalli. Sayyid mutawali tertutup. Termasuk tim yang tertinggi juga. Dari Jawa. Juga punya kaset. Nah, dari Kuwait dari termasuk yang kerah Asyara Mutawatirah juga tertutup. Jadi banyak. Namun karena yang terbuka ini soalnya bagus-bagus, ya ada. Yang terbuka ini suaranya bagus-bagus sehingga cepat menyebar. Yang penting orang awam suaranya bagus sudah. Jadi nggak melihat bagaimana bacaan yang benar, nggak melihat. Yang penting suaranya bagus sudah. Ini paling top. Nah, iya ndak? Kalau orang tajuknya bagus tapi suaranya nggak bagus, kasetnya nggak beredar. Hakata kurang beredar nah. nah. Seperti Hufeifi misalnya, karena suaranya tidak begitu bagus, tidak begitu beredar tidak sebagaimana misalnya rasid hakata nah jadi orang itu memandangnya suara yang bagus saja sudah dia sudah menjadi imam kabir nah jadi gak melihat baik lainnya lahan khafi sudah kita jelaskan di nah bisa di rajik banyak di sana di panduan praktis tajwid di sana jadi kadang-kadang seharusnya tipis dibaca tebal. Batil jadi batil. Inna kurang, bacanya kurang dari dua harakat. Inna atoina misalnya, bacanya inna minimal dua harakat atau nah kebanyakan getaran ar nah atau tidak bisa mengucapkan jim misalnya jim nah muhakala kalau yang jali kadang-kadang menambah huruf. Fariha jadi farriha. Domah dibaca kasrah. Nah, kemudian hilang huruf atau menambah huruf seperti taulid min ba'di misalnya. Nah, jadi banyak bisa lihat di nah, panduan. ta dengan at nam hams at nam ak ak k ka ki ku bak ta ti tu bat nam hams tidak boleh takaluf ta ti tu bat atau ka ki ku bak biasa aja nam jadi kalau ingin lebih bagus bisa lihat dari kira Hasari sana di pihak Nah, yang lainnya Dua harokat nah. Tentunya agak agak dipercepat. La mana segitu, Coba tadi untuk menunjukkan saja. Untuk menunjukkan jadi pengucapannya aja. Dua harokat minimal sebagian bolehkan tiga, sebagian boleh makan empat. Kalau enam nggak ada, nah, kalau enam harakat nggak ada. Ya, kalau syai bimidar hakatain. Nah, tapi yang lainnya. Lah tertahan az az bukan az az tertahan az tertahan itu ada sofi tapi tertahan nafasnya az bukan az kalau az ada al az itu keluar nah, nafasnya nah tidak tertahan padahal jahar az az tertahan Syaratul ladzina an'amta 'alaihim baiknya di wasl atau di nah wakaf. Kalau yang mengatakan bahwa basmalah tidak termasuk ayat maka syarat alladzina an'amta 'alaihim ahsan berhenti. Karena Al-Fatihah itu ada tujuh ayat. Nah, tapi kalau yang masuk basmalah wal amalah hadzal sahal boleh berhenti, boleh terus. Syaratul ladzina amta alaihim wa ilmadubi alaihim waladdallin. Boleh. Terus boleh wakaf. Bahkan ada mushaf situ. Ah, seperti mushaf waras misalnya. Basmalah tidak masuk di ayat pertama. Sehingga pada Syaratul ladzina amta alaihim ada ayat keberapa? Yang keenam di situ Kemudian ad-dallin ayat ketujuh. Karena Al-Fatihah terdiri dari tujuh ayat. Tujuh ayat senam. Mahfum Faham sahal hada wa hada. Entah waqt. Minta maaf yang terlalu enam tidak bisa selesai dengan baik, saya praktek dengan baik insya Allah. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Nah. Baik. Walafu minkum. Aku qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.